Pak Jeki, selamat siang. Siang. Komentarnya Pak. Menurut opini saya, orang-orang bea cukai itu brengsek semua Bu. Jadi kalau dilihat sih ujung-ujungnya duit. Mereka tuh doyan duit. Kasih duit aja, ngerti mah kagak. Itu aja Bu. Makasih Bu. Terima kasih Pak Jeki. Ibu Elizabeth, selamat siang. Halo siang. Iya, komentar Anda Ibu ya proses saya bukan itu ya emang orang di negara ibadah eh, emang minta Ibu Eli mungkin bisa main posisi yang lebih bagus Ibu sinyal Anda Halo Iya silakan Ibu Saya lagi kecil lagi jalan menurut negara jadi mungkin saya agak Selamat siang Halo selamat siang Indonesia Silakan Perintah saya begini Ah, kayaknya turis asing itu kurang mengerti dan memahami bangsa Indonesia bahwa untuk mengeluarkan barang ah, semacam souvenir yang mirip-mirip barang perbakala itu harus mengeluarkan pelicin dulu, duit dulu, disuap dulu. Kalau nggak disuap bagaimana bisa makan? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yuda. Ya. Pak Rudi, selamat siang. Ya. Komentar Anda Pak? Komentar saya itu tindakan biaya cukainya nggak benar, satu. Kedua, sudah gak asing lagi biar cukai maupun imigrasi di Soekarno-Hatta itu Bu ujung-ujungnya duit jadi tolong kalau bisa ada sidak mendadak tanpa ada pakaian jadi bisa tangkap umumnya itu Bu terima kasih baik terima kasih selamat siang ya ya Pak ya orang-orang biar cukai kita itu terlalu pinter sangat pinter belum lama saya pulang dari Malaysia bawa makanan ada goreng segala macam Bisa hilang begitu aja berapa, tapi nggak diambil semua, berapa bungkus begitu. Itulah orang bea cukai, terlalu pintar malah saya bilang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu Leni, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Ya. Mengenai bea cukai, eh, orangnya sih melakukan tugas. Tetapi mereka pasti kan kurang mengerti yang mana yang berasli antik atau tidak semestinya mereka mempunyai seorang ahli untuk bisa menilai penjagaan seperti itu dari biaya cukai udah benar hanya mereka mesti punya ahli nah kalau mereka nggak punya nah itu salah kaprah terima kasih baik terima kasih Bu Leni Pak Johan selamat siang ya selamat siang silakan Pak ya memang prihatin lah ya karena di Indonesia ini aparat kan selalu mempunyai pameo kalau dapat dipersulit mengapa harus dipermudah Nah soal itu patokannya apa? Kalau memang itu disebut purbakala kan harusnya sudah ada standarnya. Tidak bisa asal ngomong. Yang jual kok nggak ditangkap, yang jual yang yang dijual kok nggak disita, yang beli kok yang baru disita. Ini semua permainan. Saya rasa itu ada kali di situ yang menjual itu sehingga aparat mendiamkan aja tapi pembeli yang jadi korban. Ini presiden buruk presiden buruk untuk pariwisata, bukan hanya pariwisata. Nama baik bangsa Indonesia juga dipertaruhkan, hukum tak jelas. Malu kita lah, coba diperbaiki itu. Dirjen, Dirjen biaya Cukai harus segera eh, turun tangan mengklarifikasi apa saja yang tidak boleh di ke negeri, taruh di bandara gitu loh. Jadi tidak ada abu-abu, putih atau hitam, jelas semuanya, Mas